السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كتب علينا الصيام في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا إله إلا هو الملك الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والإرفان Bapak-bapak sekalian, <clears throat> hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf karena baru selesai flu Jadi suara masih terganggu. Allah Subhanahu wa taala <clears throat> ketika menghantarkan kita memasuki bulan Ramadan ini adalah satu gudrah dan irada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat yang lain, kesempatan ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah taala menyatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia akan dapatkan besok hari, apalagi bulan depan, apalagi tahun depan. Al-ilm indallah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak banyak menceritakan tentang suasana yaumul akhir. Tentang akhirat. kelompok ateis <clears throat> tidak percaya akan adanya akhirat. Mereka menganggap begitu mati selesai. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah taala ingatkan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian manusia menyangka bahwa kami Allah menciptakan kalian sia-sia? Tidak ada tujuan wa annakum ilaina la turja'un dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah taala. Nah, saudara-saudara sekalian, <clears throat> kita ini kalau ingin membuktikan yaumul akhir itu sangat mudah, sangat gampang. Berdasarkan sains pun sangat gampang. Kita tahu deret ukur, deret hitung, ya, sinus ke sinus, ya Tanges dan lain-lain. Saya udah lupa-lupa itu. Untuk menghitung yaumul akhir paling gampang. Coba kita perhatikan. Pertama Allah Ta'ala ingatkan kepada kita dalam Al-Quran. Yakhlukukum fi butuni ummahatikum. Khalqan min ba'di khalqan. Dia Allah menciptakan kalian dalam rahim ibu-ibumu. Berbabak-babak dari setetes air menjadi segumpal darah kemudian selanjutnya yang dalam istilah kedokteran dikatakan embrio. Kemudian Allah Taala menyatakan, "Tsumma lakum fil arham kaifa nasya ila ajalin musamma." Kemudian kami kokohkan Anda di dalam rahim. Sudah dua terbukti. Kita lihat tiap hari itu. Orang yang mulai hamil Apalagi kalau Anda sebagai dokter kandungan. Kemudian dia berbabak-babak. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, Tumma nukhrijukum tiflah. Kemudian kami lahirkan engkau menjadi bayi. Sudah terbukti. Tiap hari kita lihat. Kita sudah anggap masalah biasa. Tumma litabluwu asyuddakum. Kemudian kami hantarkan anda menjadi dewasa. <clears throat> kita sekarang dewasa. Kalau saya sudah lewat dewasa. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan, Wa minkum man yuraddu ila ardil umur, ah, wa minkum man yutawafa wa minkum man yuraddu ila ardil umur. <clears throat> Sesudah dewasa, sebagian kalian Allah Ta'ala nyatakan, Allah wafatkan duluan. Nggak sampai tua. Sebagian kalian Allah hantarkan sampai tua dan sebagiannya ada sampai pikun. Tiap hari kita lihat. Udah lima. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Kemudian sesudah itu Anda akan menjadi jenazah. Tiap hari kita lihat. Sudah enam. Tinggal satu. Yang Allah Ta'ala menyatakan, Thumma innakum yawmal qiyamah tub'atun. Kemudian kalian dibangkitkan di yaumul untuk dimentahkan pertanggung jawab. Enam sudah dibuktikan oleh Allah. Tinggal satu kita masih ragu. Itu menunjukkan kebodohan kita sendiri. Berarti kita tidak percaya dengan ilmu pasti. Nah saya ingin berbicara sedikit tentang <clears throat> keadaan di yaumul qiyamah antara ashabin nar wa ashabil jannah. Timbul pertanyaan mungkin kepada kita. Kita kalau meninggal dunia, mati. Kewajiban rukun Islam itu gugur, selesai. Kita nggak ada kewajiban salat, puasa, zakat, tidak ada selesai. Dan ketika kita dibangkitkan di yaumul qiyamah, ketika Allah utus kita dibangkitkan Tumma <clears throat> innakum ba'da dzalika lamayitun. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita dengan rahmat yang masuk surga, di surga itu sudah enggak ada kewajiban. Tinggal menikmati hasil. enggak ada salat, enggak ada puasa, enggak ada apa-apa. Tapi bidadari banyak pasangan-pasangan hidup banyak. Nah sekarang timbul pertanyaan. Kalau saya letakkan Anda di istana yang sangat indah. maka apa aja ada. Dengan pasangan. Berdua. Tapi nggak bisa kemana-mana. Ya berputar-putar situ-situ aja. Kira-kira berapa lama kita bisa bertahan? Satu bulan dia mulai bosan. Dua bulan dia mulai mencari sahabat, ashab, teman. Karena manusia tidak mungkin dia bisa hidup tanpa silaturahim dengan teman-temannya. Jadi sebenarnya pekerjaan ahli jannah itu pekerjaannya bersilaturahim. Justru itu silaturahim sangat diistimewakan dalam kehidupan kita di dunia. Karena itu adalah pekerjaan ahli jannah. Dia mencari teman-temannya. Dia ya sudah dan itu Allah Taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Nah, saudara-saudara sekalian, kita berada di zaman yang sangat canggih luar biasa. HP aja kalau 40 tahun yang lalu ada orang megang HP berjalan di jalan, dia ngomong sambil ketawa, sambil ini, sambil itu, orang akan mengatakan dia ini gila. Karena orang belum tahu tentang HP. HP ini canggihnya luar biasa. Bayangkan otak yang menciptakan HP. Perusahaan yang menciptakan HP itu adalah gabungan dari beberapa otak-otak manusia tercipta handphone. Kita banyak mengagumi, kebanyakan kita mengagumi perusahaan yang menciptakan AC, apa HP. Tapi sebenarnya perusahaan ini adalah gabungan daripada otak-otak yang jenius yang menciptakan sistemnya. Tapi jarang kita berpikir bagaimana Allah yang menciptakan otak manusia. Ketika diciptakan otak manusia ini di alam rahim, di alam rahim. Ketika dia lahir itu otaknya sudah sempurna, sudah komplit. Sudah komplit. Dan Allah Ta'ala nyatakan di ayat yang saya bacakan tadi, dia Allah menciptakan fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi bulumati salah. Dia ciptakan sel-sel otak manusia itu di dalam tiga kegelapan. Gelapnya rahim, alam rahim itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat canggihnya kehidupan di dunia, lebih canggih lagi kehidupan di awal akhir. Nah sekarang ceritanya kalau kita berada dalam surga, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kemudian kita ingin mencari teman kita. Tentunya sistemnya udah sangat canggih. Di HP Anda kalau mau cari nomor, mau cari <clears throat> nomornya Abdullah, baru ketik AB sudah keluar beberapa Abdullah. Di surga itu tentunya lebih canggih. Kalau otak manusia bisa ciptakan begitu, apa susahnya Allah Ta'ala menciptakan? Lebih canggih lagi dari otak manusia. Jadi berarti sudah ada sistem. Dia tekan mencari temannya. Surga pertama tidak tidak keluar namanya. Surga kedua tidak keluar. Surga ketiga tidak keluar. Sampai surga yang ketujuh tidak keluar. Tentunya dia akan cari di neraka. Dia tekan, dia lihat ada di surga yang ketiga. Dia datang, eh dia lihat ada di neraka yang ketiga. Yang namanya sakar. Maka dia datangi temannya tersebut. Di ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> yang datang ini beramai-ramai. Berarti bukan bisa seorang, bisa dua orang, bisa puluhan orang ingin tahu temannya, datang beramai-ramai. Sampai dia lihat temannya berada di neraka sakar. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin manusia-manusia yang berada di dalam neraka sakar ini kalau kita lihat ayat ini mereka itu tidak lain dan tidak bukan daripada kelompok muslimin karena Allah Ta'ala tidak menyatakan kafiri mujrimin banyak manusia muslim yang mujrim banyak. Banyak pemimpin yang mujrim. Banyak ahli-ahli strategi yang merancang, menasihati kepada pemerintah yang mujrim. Banyak. Bukan enggak ada. Jadi ketika ditanya, ada beberapa grup di dalam neraka tersebut. fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin. Ahli jannah ini bertanya kepada Allah taala mengistilahkan mujrim. Berarti bisa jadi dari muslimin bisa dari kelompok Nabi Musa yang beriman kepadanya mereka juga muslimin dari kelompok Nabi Isa yang beriman kepadanya, mereka juga muslimin. Yang belum menyimpang, yang belum merubah agama mereka. Grup yang pertama ketika ditanya, masalah kakum fisakar. Allah Ta'ala tidak katakan di dalam ayat ini <clears throat> ma dakhalakum fis Kenapa kamu dimasukkan dalam neraka tidak? Ma salakakum fis Kenapa kalian digodok di dalam api neraka? Grup yang pertama menjawab. Lam naku minal musalli. Kami bukan dari kelompok yang menjaga salat. Lam naku minal musalli kami bukan dari kelompok yang menjaga salat. Kami bukan dari kelompok yang ahli salat. Nah, bapak-bapak sekalian, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang Allah mengancam orang yang salat. Fawailul lil musallim alladzina hum an salatihim sahun. Jadi kita nggak boleh berhenti celakalah orang-orang yang salat. Ada keterangan lanjutannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. <clears throat> Jadi berarti mereka-mereka inilah yang bukan daripada ahli salat. Mereka-mereka inilah bukan yang minal musalli. Allah Ta'ala menyatakan celaka orang-orang yang salat. Yang mereka itu lalai dalam salat mereka. Kalau menurut <clears throat> Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan orang yang salah, yang lalai itu dalam salat ada dua. Ada yang dia lalai di dalam salatnya, ada yang dia lalai di dalam waktu untuk salat. Justru itu di ayat ini Allah Taala nyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang kedua alladzina hum yura'un Jadi yang di neraka sakar tadi bukan mustahil termasuk mereka-mereka yang lalai di dalam salat mereka. Karena Allah Ta'ala katakan celaka. Pasti celaka. Nah saya berikan gambaran sedikit. Dalam satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan. Man tawadha. ahsanal wudu. Thumma qama ila salat fa'atamma qira'aha wa sujudaha seorang yang berwudu dengan baik jadi wudu kita juga itu harus hati-hati jangan serampangan air banyak bukan sekedar yang kita perlu pakai jangan terbuang lebih banyak daripada yang kita pakai itu sudah makruh kita mau salat, kita sudah memulai dengan makruh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ahsanal wudu sebaik-baiknya wudu. Artinya dia berwudu dengan teratur dengan baik. Tsumma qama ila salat. Kemudian dia berdiri salat. atamma qira'ah. Dan dia pentingkan bacaannya. Nah, kita kalau salat sendiri terkadang lagi sibuk, lagi banyak acara, banyak appointment, banyak tugas. Kita membaca Al-Fatihahnya satu nafas. Kita sendiri baca, kita sendiri nggak sadar tiba-tiba sudah walaupun Amin. Itu tidak penting dan bacaan. Di, di, di hadis ini Rasulullah menyatakan mati qira'aha. Dia pentingkan bacaannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan <clears throat> mereka yang wudhu dengan baik, salat dengan baik, maka salatnya ini dia berubah menjadi cahaya naik ke ars Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di tahta ars, cahayanya ini meminta kepada Allah, ya Allah, peliharalah dan rahmatilah hambamu sebagaimana dia menjaga dan memelihara saya. Sayanya di sini siapa? Salatnya. Nah, kemudian Rasulullah menceritakan orang yang berwudu serempangan, salatnya serempangan. Dia tidak pentingkan bacaannya, tidak pentingkan ruku sujudnya. Artinya secepat mungkin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan salatnya ini naik ke langit bagaikan asap, asap, asap dan kalau dinaik ke langit lama banget. Sampai di langit yang pertama dicegah oleh malaikat, digulung oleh malaikat bagaikan kain kumal dan dilemparkan kepada hamba Allah tersebut. Kemudian malaikat meminta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau pelihara hambamu ini karena dia tidak memelihara salat yang engkau perintahkan kepadanya. Itulah sehingga di ayat ini ada guru yang di dalam neraka dia mengatakan lam kuminal minal musalli. Kami bukan manusia-manusia yang menjaga salat dengan baik. Bukan ahli salat. Nah ada lagi kelakuan kita yang 50-50. Kalau lagi susah tertekan, butuh sesuatu, salatnya kita jadi khusyuk, masya Allah. Doanya kita pintar kepada Allah. Kemudian Allah Taala menyatakan faidah kawalul ni'ma alaih. Kemudian Allah Taala rubah keadaannya, berubah keadaannya. Apa yang dia inginkan diberikan oleh Allah. Dia hidup dengan nikmat. Nasiah. Maka na yad'u ilaihi. Dia lupa kepada Allah Ta'ala. Salatnya jadi serampangan. Dia salat. Tapi waktu duhur dia tunggu dekat asar. Karena sibuk. Kadang-kadang waktu asar dekat maghrib. Subhanallah. Jadi ini pengakuan yang pertama. Lam nakum minal musallin. Kami bukan dari kelompok yang menjaga salat. Ada grup lagi yang ngaku. Pengakuan yang tulus. Walam nakunut emul miskin. Dan kami tadinya hidup di dunia bukan dari kelompok memperhatikan kepada orang-orang miskin. Memberi makan kepada mereka. Membagi makanan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian. Saya ingin komentar dikit tentang orang miskin dalam satu hadis Rasul Sallallahu Siapa orang miskin ini sebenarnya? Kenapa mereka miskin? Kebanyakan kan kita mengatakan, ya bodoh orangnya. Ya nggak mau kerja, belum tentu. Ada orang yang pintar hidupnya miskin. Ada orang bertitel doktor kerja kepada orang yang mungkin hanya SMA nggak selesai. Siapa orang-orang miskin Allah mentakdirkan mereka dengan kemiskinan Bukan karena Allah tidak mampu untuk memberikan rezeki kepada mereka. Kepada kita aja diberikan rezeki oleh Allah. Kepada kita aja diberikan kelebihan. Apa susahnya bagi Allah berikan rezeki kepada mereka? Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang miskin ini merasa ibadah mereka ketinggalan. Orang miskin tapi masih tetap beriman menjalankan perintah Allah taala. Jadi sahabat-sahabat yang miskin berembuk, kita kirim utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ini dalam ibadah kalah. Mereka bersadakah nggak bisa. Zakat nggak bisa. Mereka malahan menerima sadakah, menerima zakat. Jadi kemudian mereka mengutus 3-4 orang kepada Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah mereka menyatakan, "Ya Rasulullah, sesudah memberikan salam kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Nahnu rasulul fuqara. Ya Rasulullah, kami utusan orang-orang yang fakir, yang miskin. Apa jawab Rasulullah? Ahlan bikum min qaumin yuhibbuhumullah. Selamat kalian datang dari kelompok yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Di dalam hadis yang lain, kenapa <clears throat> Rasulullah menerangkan kenapa mereka ini kelompok yang dicintai oleh Allah. Sebab nanti di yaumil akhir, di yaumil mahsyar, mereka ini mempunyai tempat yang khusus diangkat oleh Allah. Kemudian diberikan bil oleh Allah taala, penutup di atasnya. Kemudian Allah mendatangi kepada mereka dan berbicara dengan suara yang sangat lembut kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Aku jauhkan dunia daripadamu. Bukan karena kebencianku kepadamu, kepada kalian. Tapi karena aku mencobai kalian dengan kemiskinan dan kalian sabar dan masih beribadah kepadaku. Pandanglah ke kegemparan Yomel Mahsyar. Mereka-mereka yang pernah memberikan sadakah kepada kalian, menghapus air mata kesedihan kalian memberi makan kepada kalian. Angkatlah bersama-sama kalian. Jadi ketika Allah mentakdirkan seorang itu fakir, bukan karena dia bodoh. Bukan karena dia tidak pintar mencari rezeki, Karena memang Allah mencobai dia dengan kefakiran. Dia masih taat kepada Allah. Untuk cobaan bagi kita yang Allah lebihkan apa yang kita bisa lakukan untuk mereka. Justru itu Allah memberikan gambaran di yaumil akhir. Ketika ada kelompok lagi yang dengan tulus mengatakan, "Walam nahu nut'imul miskin." Kami terlalu tidak peduli dengan orang-orang miskin. Hamba Allah yang mulia coba kita renungkan sejenak. Renungkan sejenak. Kalau Allah memberikan, menjadikan kita miskin seperti mereka, belum tentu kita bisa sabar seperti mereka. Belum tentu. Tukang ngangkat sampah. Kita bentak dia dia. Coba anda bentak ke atasan anda berani nggak? Karena kita menganggap mereka dalam social life mereka ini lebih rendah dari kita. Dia nggak datang dua tiga hari kita udah marah. Dia dia oh iya pak saya sakit. Padahal mungkin mereka ini di hadapan Allah lebih mulia dari kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab kepada utusan orang-orang miskin, ahlan bikum min qaumin yuhibbuhumullah. Selamat Anda datang dari kelompok yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Allah tidak lebihkan mereka dalam soal rezeki. Allah tidak memberikan status yang mereka terhormat karena kekayaan. ya Karena rumah yang besar. Jadi Allah lebihkan dalam kecintaan Allah kepada mereka. Karena mereka sabar dengan kemiskinan. Ada hamba Allah yang mulia. Subhanallah. Ada di beberapa tempat mereka sediakan makanan-makanan. Untuk orang-orang miskin berbuka puasa itu Masya Allah. Luar biasa. ada yang membagi-bagi makanan di mobil, pahalanya ada. Ketika dia punya mobil, dia mampu beli apa aja. Tapi coba datang kantong-kantong yang miskin, yang fugara, yang doafa. Hati kita bakal lembut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ahyini faqir Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Dan matikan aku dalam kemiskinan bersama orang-orang yang miskin. Kita jujur. Kita nggak berani berdoa begitu. Tapi ada juga yang Rasulullah menyatakan al-yadul ulya khairun min yadul sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya kita jangan takut untuk menjadi kaya. Kita disuruh untuk menjadi kaya juga boleh. Sebab Allah Ta'ala katakan, Inna Allah la yugayiru ma bi qawmin, hatta yugayiru ma bi anfusih. Hanya ketika Allah lebihkan kepada kita, jangan kita masuk kepada kelompok yang sampai di akhirat mereka menyesal dan mereka mengatakan lam nahunut imul miskin. Kami tidak pernah peduli kepada orang-orang yang fakir. Tapi sudah di akhirat. Sudah nggak bisa balik. Sebagian di antara mereka sebelum dimasukkan ke neraka, dia sudah lihat hamba-hamba Allah yang di neraka yang masuk belakangan. Mereka masih minta kepada Allah, masih tadakan tangan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na ya Allah na'mal salihan. Ya Allah kami sudah saksikan. Kami sudah dengar rintihan mereka. Ya Allah berikan kesempatan kepada kami balik ke dunia. Na'mal salihan. Mereka katakan, Ya Allah kami akan berbuat amal-amal yang sangat baik. Tapi sudah terlambat. Jadi itu yang kedua. Jadi hamba Allah yang mulia, berhati-hati kalau kita hidup di lingkungan orang miskin. Orang fakir zakat. Kenapa di Quran dikatakan wa'atiz zakat? Tidak ada kalimat atau ayat yang mengatakan wa yukhrijuna zakat, enggak ada. Keluarkan zakat tidak ada. Wa'atiz zakat. Memberikan bukan mengeluarkan. Mengeluarkan beda dengan memberikan. Kalau memberikan artinya kita mempunyai kewajiban mencari mereka siapa yang berhak untuk menerima zakat. Kalau kita lihat di ayat 8 kelompok yang menerima zakat. Yang pertama-tama Allah Ta'ala menyatakan lil fuqara wal masakin. Itu sah yang pertama. Baru ngikut yang lain-lain. Wa Wa'ati zakat artinya kita perlu mencari lihat siapa yang berhak berikan kepada mereka. Jangan kita tunggu dia datang. Sebab kalau dia datang Allah istilahkan di Quran itu mereka yang datang minta diistilahkan oleh Allah asa ini. Mereka meminta-minta. Yang kedua, yang ketiga, terakhir. Ada empat, ada empat golongan. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kami selalu mengelompokkan diri dengan orang-orang yang berbicara tentang porno, berbicara batin, menggunjing orang. Jadi ini kelompok-kelompok yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Tapi mereka melakukan uh, pengakuan yang tulus sesudah ditanya oleh ahli jannah masalah kakum fisaka. Jadi yang ketiga mereka katakan wa kunna nakhudhu ma'al khairin. Kami kelompok yang selalu berkelompok diri dengan orang-orang yang berbicara batin. Sama dengan nonton yang porno. Kadang-kadang ada yang melihat porno, dia nggak enak lihat sendiri, dia bawa ke teman-temannya. Kayaknya jadi grup. Hati-hati di ayat ini Allah Ta'ala terangkan. Kelompok ini juga bakal diistilahkan Allah dengan kelompok mujrim. Fi jannatin ya asatasa'alun anil mujrimin. Masalakakum fi saqar. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Mereka katakan Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana yakin. Kami kurang yakin dengan adanya akhirat. Sehingga kami tidak percaya dikubur akan dibangkitkan oleh Allah taala. Yaumul qiyamah akan diutus oleh Allah taala. Hatta atana yakin sampai kami meninggal dunia, sampai kami mati, kami masih ragu dengan yaumul qiyamah. Masih tidak percaya. Hamba Allah yang mulia. Kalau dari setetes air, setetes air mani, kita bisa diolah oleh Allah Ta'ala menjadi manusia yang ganteng, perempuan yang cantik. Apa susahnya bagi Allah untuk mengembalikan kembali yang tulang belulang kita? Sudah ada konstruksinya. Bentuk sudah ada konstruksinya. Blueprintnya sudah ada. Apa susahnya bagi Allah untuk mengembalikan kembali? Ketika kita masih menjadi setetes air yang hina. Ya. Khalaqnakum min nutfatin amsyaj. Kata Allah. Kami ciptakan anda dari air yang terpancar. Karena saya minta maaf. Anda kalau hubungan badan dengan istri sampai ke klimaks itu air maninya bukan keluar. Dia nembak. Terpancar. Punya kekuatan dia terpancar. Min nutfatin Terpancar dan bercampur. Untuk ketemu dengan sel perempuan. Pada waktu itu belum ada blueprint. Belum ada konstruksi. Dikonstruksi oleh Allah Ta'ala dalam kegelapan apalagi yang kita ragu dengan yaumul qiyamah. Jadi hamba Allah yang mulia, inilah sedikit gambaran Allah taala memberikan gambaran apa yang terjadi dari yaumul akhir ketika hamba-hamba Allah yang berada di surga untuk mencari temannya dan dia dapatkan berada di api neraka. Kalau ada yang salah kepada Allah saya mengharapkan maafirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.